Tolong diperhatikan semua. Semuanya memperhatikan halaman 94 bagian bawah. Bagian bawah, paragraf yang bawah. Qala as Sebin Bas rahimahullah taala thumma awsahum wa nasahahum bayadhabu ila Musa kalimillah Musa bin Imran kalau kita baca Musa bin Imran wa Musa bin Imran begitu alaihissalatu wassalam <clears throat> fa'atauhu aydan thumma awsahum Siapa failnya di sini? Siapa? Ridwan. Auso fi'il madhi. Hum maf'ulun bi. Man fa'iluhu? Ha? Man? Siapa? Ibrahim. Naam, salah khair. Kemudian Ibrahim alaihissalam <clears throat> hmm? memberikan wasiat kepada mereka. Mereka manusia yang datang kepada Ibrahim supaya Ibrahim menjadi wasilah pembawa syafaat. Tapi beliau minta uzur menyebutkan beberapa uzur ya ini menyebutkan tiga kali kedustaan yang beliau lakukan. Ini karena tawaduknya beliau. Pada hakikatnya bukan dusta. Tapi termasuk kalam yang mubah yaitu ta'rid. <clears throat> bukan dusta. Cuma karena tawaduknya beliau alaihissalam maka ini disampaikan sebagai alasan. Bahwasanya saya bukan orang yang berhak memiliki kedudukan ini. Sehingga diwasiatkan oleh beliau kepada mereka manusia yang datang di hari itu supaya mereka pergi kepada Musa kalimillah. Fa'iyadhabu ila Musa kalimillah. Supaya mereka pergi kepada Musa yang beliau adalah kalimullah kalimur rahman. Yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Sebenarnya lebih tidak mereka membalik. Wa kallamallaha Musa takliman. Allah dijadikan maf'ulun bi. Ini dari kalangan alul bidah, Jahmiyah, Maka Musa disebut dengan Kalimur Rahman yang karena diajak bicara langsung oleh Allah. Wa Musa bin Imran. Kalau kita baca Musa bin Imran ini wa Musa bin Imran. Kalau baca dari Musa yang sebelumnya yaitu Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Fa'atauhu aydan. Fa'atauhu fa'ilnya manusia. Maka mereka pun datang kepada Musa atahu nasu fi hadzal karbil adim didatangi oleh manusia yakni Musa didatangi oleh mereka manusia dalam kesedihan yang sangat besar ini kesusahan yang sangat besar yas'alunahu ay yasfa mereka datang kepada Musa supaya Musa memberikan syafaat ini menjadi syafaat antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tadara. Aidan Musa alaihi salatu wassalam. Musa pun menyampaikan udurnya, yakni nggak sanggup. Iqtadara menyampaikan udur. Wadakara katalahu, ini udurnya. Beliau menyebutkan alasan kenapa nggak sanggup sebagai pembawa syafaat karena beliau menyebutkan alasannya yaitu saya telah membunuh suatu jiwa Zakara qatlahu lin nafs allati qatalaha. Nafs ini jiwa. Walam yu'mar huwa biqatliha. Dia membunuh tapi nggak ada perintah dari Allah supaya dia dibunuh. Tapi dibunuh. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Kahf tentang kisahnya Musa bersama siapa? Nabi Nabi Khidir. Tumma arsadahum ila ayyatu Isa Abdullahi wa Rasulahu wa kalimatahu. Kemudian arsadahum, kemudian Musa memberikan irsyad memberikan apa? Apa satu itu? Pengarahan kepada mereka yang datang supaya mereka datang kepada Isa Beliau adalah Abdullah, hambanya Allah dan utusannya dan kalimatnya. yakni diciptakan dengan kalimat Allah kun. Fakana. Fakana Isa. Wa kalimat tahu yakni kalimat ini diciptakan dengan kalimat kun. Maka jadilah Isa alaihissalam. Fatau <clears throat> Isa alaihissalam maka mereka datang kepada Isa alaihissalam wa Isa bin Maryam bahwa Isa bin Maryam Fakadar aydan Kala lastu hunakum maka Isa pun menyampaikan ulur Dengan alasan lastu hunakum. Ai laisa lastu ahlan li hadzal maqam. Lastu ahlan, aku tidak orang yang berhak menduduki kedudukan yang mulia ini sebagai syafaat pembawa syafaat wal uzma syafaat yang terbesar ketika manusia dalam keadaan susah payah di hari itu yang kemarin telah kita lewati diantaranya ada yang keringatnya sampai mana mata kaki ada yang sampai apa pinggulnya. Ada yang benar-benar terbelenggu dengan keringat sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan kadar dosa-dosa yang ia lakukan di masa hidupnya. Maka di saat kesedihan yang begitu besar, mereka memiliki gagasan supaya ada yang menjadi syafaat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala supaya segera diberikan keputusan. Ini maksud dari syafaat al-udma yang diceritakan, dikisahkan dalam kisah yang panjang dalam sarah ini. Falam yadukur khati'atan Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan yang pernah ia lalui di masa hidupnya. Walam yata'adhar bi'udrin tidak menyampaikan udur dengan suatu udur balqala lastu hunakum bahkan dia berkata aku tidak memiliki hak dalam permasalahan ini. Bukan hak saya. Wa'ausahum bi ayyadhabu ila Muhammadin alaihi salatu wassalam. Isa memberikan wasiat kepada manusia di hari itu agar mereka datang kepada Muhammad alaihi salatu wassalam Wa qala abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara alaihi salatu wassalam Muhammad adalah hamba Allah mengampuni dia apa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang bagi yang telah lalu dan yang akan datang semuanya terampuni inilah yang berhak memiliki kedudukan yang sangat mulia ini yakni pembawa syafaat al-ulama وبهذا وبغيره من الأدلة عرف al ilm Anau alaihi salatu wassalam wal afdalur rusul wa huwa muqaddamuhum. Babihada dengan dalil-dalil ini dan yang lainnya dari beberapa dalil ahli mengetahui Arafah mengetahui Arafah ya'rifu Apa? Arafah ya'rifu. Ma'rifah. Kalau ma'rifah ini bagi makhluk. Kalau bagi Allah nggak boleh diberikan sifat ma'rifah, tapi ilmu. <clears throat> tapi ilmu. Arafa al-ilm an annahu alaihi wasallam wa abdul rusul. Dengan ini alul ilm mengetahui bahwasanya beliau Muhammad alaihissalam adalah rasul utusan-utusan Allah. Beliau yang paling afdal. Yang paling afdal dari seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala wa huwa muqaddimuhum. Dialah orang yang paling di depan atau muqaddamu yang paling di depan didepankan, dikedepankan. Bahwa khatibuhum idastama'u. Perhatikan dengan kalimat idastama'u. Ini adalah takdir. Ida, daraf. Untuk zaman mananya adalah memberikan suatu makna khusus ketika mereka para ambia berkumpul. Khotibnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memiliki gelar khotibul ambia? Siapa? Nah, saya bisa jawab. Selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Daud. هذا soal, hmm? itu salah. Khatibul Ambiya. Adapun ketika mereka semua para nabi berkumpul, khatibnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib adalah orang yang ahli dalam pidato. Khatib. Pidato itu ada yang pakai teks, ada yang namanya irtijal. beda Pidato tanpa persiapan. Nah disitulah kadang sebagian alul ilm kadang kalimatnya terpatah-patah, dalilnya kadang kurang lengkap karena kalam murtajal dengan kalam yang telah dikonsep. Telah dikon konsep. <clears throat> khotibnya <clears throat> yang benar-benar fasih dalam berpidato adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul semua para nabi. Wa imamuhum alaihi wasallam dan juga beliau imamnya para nabi para rasul. Fataqaddama damalis syafaah maka beliau pun maju untuk membawa syafaat al-udhma. Walam yasfa awalan bukan langsung pertama kali memberikan syafaat bal sajadah bahkan sujud dulu sebelum diizinkan memberikan syafaat atau Arab bau datang kepada Rabbnya Falamma ra'ahu perhatikan tatkala beliau melihat Allah ra'ahu langsung di sini roa ru'yatul ain Roa itu punya masdar tiga apa saja ru'ya dan dan ru'ya dan yo ro'yun. Kalau ro'yun bil fuad. Kalau ru'ya bil hilm bil, bil manam. Kalau ru'yatun bil ain. Dan di sini Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya di saat itu. Dari akhir, bukan di masa dunia ini kharrasa sajidan lillah. Tatkala beliau melihat Allah, beliau kharra yakhirru khururan. Kharra yakhirru khururan apa? Tersungkur. Dalam keadaan beliau ini sujud. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahallahu alaihi. Allah memberikan kemudahan. Fatah itu adalah membuka. Ya, ini Allah memberikan kemudahan bagi beliau dengan beberapa puji-pujian yang sangat besar mahu iyaha subhanahu Allah mengajari beliau dengan beberapa pujian tadi yang maksudnya dan maha tinggi Fasna alaihi jalla wa ala wa hamidahu kathira maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di atas beberapa pujian yang telah diajari oleh Allah tadi dan memujinya dengan banyak pujian. Katsira. Fakila lahu maka setelah itu lalu dikatakan kepada beliau kila lalu dikatakan kepada beliau irfa ra'sak ya Muhammadu wa kul yusma wasal tu'ta wasfa tu safa farafa ra'sa wa talaba safa'a. angkat kepalamu wahai Muhammad Dan katakanlah pasti perkataanmu didengar. Dan mintalah permintaanmu pasti dikasih. Berikan syafaat kamu berhak memberi syafaat. Engkau diberi syafaat sebagai perantara antara mereka dengan Allah di saat kesedihan yang menyelimuti mereka. Maka beliau SAW mengangkat kepalanya dan meminta syafaat lalu sufiah diberi syafaat. manus syafa'ah fi hadha fi harfu jar hadha si majrur bayanu syafa'ah sebagai apa khabarnya apa mubtada'nya taib khabar muqaddam <clears throat> dalam keadaan seperti ini yang telah dilewati penjelasannya penjelasan tentang syafaat fi ahli nar min hadil ummah. Tentang syafaat terkait dengan penduduk neraka, penghuni neraka dari umat ini. Berarti umat muslimah, bukan umat kafiroh. Kalau si kafir nggak mendapatkan syafaat sama sekali kecuali orang tertentu seperti pamannya beliau alaihissalam Abu Talib. Dengan syafaatnya beliau salam Abu Talib kakinya menancap di Bara api neraka paling atas, kepalanya mendidih api neraka. Selamanya abadi di sana. Karena dia mati kafir. Tapi paling ringan, penghuni neraka dari pihak kufar. Perhatikan itu. Dalam kandungan syafaat al udumah ini, sebagian riwayat sebagian turuk ini sebagian riwayat hadis fi di turuk karena apa jamak daripada torik sebagian periwayatan hadis adanya syafa'a ayyub bainal ibad yakni syafaat yang disebut dengan ayyub do syafaat yakni supaya adanya keputusan di antara hamba Wawal maksud inilah syafaat yang dimaksud di sini Syafaat yang mereka minta kepada para ambia, semuanya para nabi menyampaikan udurnya. Mahfum? Kemudian beliau SAW yang memiliki hak, inilah syafaat yang disebut dengan Al-Qadau Bainal Ibad. Supaya segera diadakan keputusan oleh Allah. Di antara hamba, biar enggak terlalu berkepanjangan dalam kesedihan yang tidak ada ujungnya. Maka berujunglah suatu keputusan pihak tertentu masuk neraka, pihak tertentu masuk sur surga. Ini yang dimaksud di sini. Dan ini bukan sekedar dongeng atau menakut-nakuti supaya manusia itu tidak berbuat dolim kepada sesama manusia tidak akan tapi ini adalah fakta kenyataan nggak boleh kita ingkari pengingkari perkara ini adalah kafir lagi melamnya sekurhuna al maksud Walakin lam yudhkar gunakan tapi di sini tidak disebutkan. Ya ini wawal maksud ayyukda banal ibad ini tidak disebutkan di sini. Al maksud syafafi ayyukda banal ibad maksud yang paling inti dari sepanjang kisah tadi mereka dari nabi kepada nabi yang selanjutnya sampai kepada Nabi SAW adalah syafaat ayyukda banal ibad agar diberikan keputusan di antara hamba Allah di saat kesedihan yang meliputi mereka, menyelimuti mereka. Fal makna maka makna dari kalangan daripada dari kandungan syafaat ini annahu syafa'a li ayyukda bainahum. Bahwasanya beliau memberikan syafaat supaya segera adanya keputusan di antara mereka manusia. Thumma syafa'a fi man dakhalan min ummati alaihi wasallam kemudian beliau memberikan syafaat pada orang yang berhak masuk neraka dari umatnya yakni diangkat dari api neraka yang punya hak untuk diangkat segera diangkat yang sebelumnya masih ditangguh tangguhkan Faqad Allah bin al-ibad bihukmi al-adli subhanahu wa ta'ala maka Allah memberikan keputusan antara hamba dengan hukumnya yang adil maksudnya dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala fansarafan nasu min mahsyarihim ilal jannah wan nar maka manusia setelah adanya sahabat tadi manusia insarafa fansarafan nasu min mahsyarihim ilal jannah dari tempat mereka dikumpulkan mereka menuju kepada surga dan neraka sesuai dengan haknya masing-masing. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. As-sa'ir adalah satu di antara nama-nama neraka, as-sa'ir. Farik satu kelompok. Di surga wa farikun kelompok yang lain di as-sa'ir yakni neraka. Naudo minan nar. Itu farik. Farik mana ya, Pak? kelompok. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka setelah adanya syafaat tadi. Maka manusia dalam kondisi tenang. Maksudnya lebih ringan daripada yang sebelum sebelumnya. Wasyafa'a bin unasin. Unasin sama dari kata nas. Nasun unasun. Perhatikan ya ikhwah. Adit, bawa pulpen. Apa yang perlu dicatat, Unasin jamak dari kata nasun. Itu ditulis. Antum yang kamus pun malas-malas. Mumpung ada yang menyebutkan di sini, ini mufradnya, ini jamaknya, ini itu ditulis. Dari situlah ilmu itu bertambah satu demi satu. Akhirnya apa? Bertumpuk. Gunung itu dulu perlahannya kecil. Setelah tumpuk satu-satu jadi tinggi segunung Semeru. Apa? Nah itu. <clears throat> Nah, jadi satu-satu belajar seperti itu. Belajar itu seperti itu maka kalau nggak ingatannya kuat ya harus menulis. Dengan menulis maka akan bertambah. Dan ilmu ini gampang mudah. Ya kan? Lemahnya sorallahu lahu. Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, benar-benar mudah. Ah, laqad dia lil Bukan quran al-Zikr. Falil min mudzakir. Quran di, lalu untuk zikr. Untuk jadikan peringatan. Maka dihafal. Belajar itu lama. Selama kita serius, nggak lama. Ya kan? Cuma kalau mau masuk darapan, kelam pencapir, ya semakin lama semakin bingung. kelam pencapir? Ya, semak kelompok penonton dan pemir pemirsa. <clears throat> Baik. Wasyafaatu unasin dakhalun nara min ummati alaihi wasallam alaihi salatu bi bima'asihim. Rasulullah SAW memberikan syafaat pada manusia yang mereka telah masuk neraka dari umatnya. Rasulullah SAW dengan sebab bi bi bak bisa ya. Dengan sebab maksiat-maksiat mereka fi ma'asihim. Ma'asi ini kata jamak. Maasi kata jamak. Maksiatun maasi. Ya kan? Mafail. Antum telah tahu lewati kan? Sehingga jamak mental semua adalah mafail dan fawail. Nah, itu diapal. Maasi, mafail. Hmm. Dan sebab maksiat-maksiat mereka. Tapi diberi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yukhallatu fin nar man kana fi qalbi mithqalu sa'iratin mithqalu barratin. Hmm. Barra atau burra? Hah? Hah? Apa? Apa? Barra atau burra? Hah? Mal, masa ngantuk mal kalau enggak? nggak cecek ngono, aku cecek kayak kepengin ngono. Mbak cecek kebun ini, ngene. Ya, lungguh ngantuk. kayak lungguh berdiri situ. Ben ngantuk. Waktu beliau sallallahu alaihi memberitakan bahwasanya tidak ada yang abadi di neraka siapa yang dalam hatinya ada seberat sairo. Sairo ini sebiji Sa'ir, Kalau Sa'ir itu Sa'ir banyak. Sa'ir bisa satu truk, satu gudang Sa'ir, Tapi kalau sair sebiji. Siapa dalam artinya ada sebiji berat Sa'iro sebiji gandum, sebiji apa? Bur bur. Nah. Maka dia akan selamat dari api neraka yakni akan diangkat. Enggak akan apa di sana. Miskalu darrah ini benda yang paling kecil lagi. Ah, fi riwayat al dan benda yang lain miskalu habbatin min khardalin. Ini bijinya paling kecil lagi. Siapa yang dalam hatinya ada kebaikan seberat habba? Habba itu satu biji. Biji apa? Khordal. Yang paling kecil lagi. Dengan bahasa kita yang sering kita dengar bahasa biji apa? Sawi. Padahal sawi itu bijinya besar. Antum tolong sapi bijinya besar, gitu. Yang lebih kecil lagi bijinya apa? Bijinya apa? Bayam. Eh? Ya. Kalau sapi agak besar bulat-bulat. Nah, kalau kecil lagi ba bayam. Kecil lagi, tipis, kecil. Seperti biji tomat. Ya siap di semai itu kecil sekali. Kalau saya masih bulat-bulat. Mungkin 10 biji bayam belum besar, saya nilai apa? Sebesar biji sawi. Enggak besar. Maka, maka kalimat tadi yang sering dulu kita dengar katanya seberat biji sawi, ini kurang pas, kurang kecil lagi. <clears throat> Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim terkait dengan masalah siapa yang dalam hatinya ada kebaikan seberat habba satu biji dari Bijian yang paling ringan, paling tipis. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT benar-benar maha adil. Tidak mendolimi hamba sedikit pun. Maka sekecil pun kebaikan di, dihitung. Kalau manusia seadalah dari manusia dia telah curang. Maafkan, kecuali yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada selain orang yang maksum Dikatakan adil tapi tetap juga banyak punya kecurangan. Cuma keadilannya adalah golit Lebih banyak, maksimal. Daripada kecurangannya. ya liman kana fi qalbi tauhidun wa imanun. Nah, perhatikan penafsirannya. Miskal dzarra, miskal habba min khardal, miskal syaira, miskal burra, ini semuanya man kana fi qalbi tauhidun wa imanun la yukhallatu finnar. Ini yang perlu kita pahami maksud daripada miskalu habbatin min khardalin miskalu barrat ah, darratin miskalu burratin miskalu sairatin kebaikan seberat ini ini semua tadi itu adalah man kana fi qalbi tauhidun wa imanun la yukhallatu finnar. Siapa yang dalam hatinya itu ada tauhid dan keimanan, sungguh ia tidak akan abadi di neraka. Kapan dia akan keluar dengan syafatnya Nabi kita salam maka kelu keluar. Tapi jangan kemudian enteng masih keluar saja kok nggak masalah. Nah, ini namanya apa? Meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala maka jadi dia kan kafir kadang nggak terasa istiza bisa bisabillahi wa biiqabihi kafara. Ya kan? Sebagaimana dalam nawaqidul Islam yang ada sepuluh mengecek-ngecek dan semisalnya. Sebagian mereka mengatakan, ya nanti saya akan di neraka bersama bintang-bintang film jual es katanya. Laris di sana karena panas. Ini namanya apa? Istiza. Mengolok-olok tentang siksaan Allah. Ini adalah kafir. Dan itu banyak manusia yang seperti itu, nggak terasa sambil bekerja di tengah-tengah kecapean mereka bicara semaunya sambil ngopi. Kadang ada orang sholat dibilang apa? Wes aku titip aja. Saya titip saja. Ini kalimat-kalimat hinaan mengajak terhadap pahala apa yang Allah janjikan, mengajak dengan siksaan yang Allah ancamkan. Ini kafir murtad dari Islam. Jika mati dalam keadaan seperti itu maka tidak disolatkan, dikubur di kuburannya. Selain kuburannya kaum muslimin tidak dimandikan. <clears throat> Jadi siapa yang dalam hatinya ada tauhid dan iman tidak abadi di neraka. Wa inna ma yukhladu fi al-kuffaru al-khulas. Al-khulas dan hanya saja yang diabadikan di neraka adalah kufar murni. Siapa mereka? Alladzina laisa indahum tauhidun wala islamun. Mereka yang tidak memiliki, enggak ada di sisi mereka tauhid, enggak ada Islam. Ya kan? Kalau memang dia namanya Islam kemudian batal ya enggak punya lagi Islam karena sudah batal. Batal dengan tadi jandarnya mengecek sunnahnya Rasulullah SAW. Hmm. mengecek syaratnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak pembatalan Islam sebagaimana yang tersebut oleh Al-Ilm 400-an lebih. Yang paling terfokus dalam pembatal adalah 10 pembatal yang telah kita lewati beberapa kali daras yang disarah oleh Sabin Bas rahimahullah taala. Jadi yang abadi di neraka adalah kufar kulas, kufar murni, yang mereka tidak ada di sisi mereka keimanan, tidak ada tauhid, tidak ada Islam, kullu mukhalladun fiha abadal abadi. Seluruhnya mereka abadi di sana di neraka abadal abadi. Al abad sama dari kata abad. Itu dia, ingat. Antum mendengarkan sambil ditulis rasikh, rasikhul ilmi. Ilmu yang kuat Nah, rasikhul ilmi. Kokoh. Apa mana rasikh? Kokoh. Ilmu yang kokoh. Nah, ini dapat apa? Ini dapat apa? Sifat mausufihi. Terus itu. <clears throat> itu namanya apa? Tafaul dari orang tua memberi nama yang rasikhul ilmi. Nah, <clears throat> sikap sikap apa? Sikap optimis, harapan baik, Semoga saja menjadi orang yang ilmunya rasikh. Perhatikan itu. Eh. Wa ma'al tauhid fa in wa in kana indahu ma'asin. Ah, ma'asin tadi. Maksiat jamaknya ma'asin. Kalau disambung dengan dhamir ma'asihi. Ma'asihim. Yaknya keluar. Jika disambung dengan dhamir akan keluar huruf ilatnya Ma'asihi, ma'asihi, ma'asiha. Nah. Ketika disambung maka ma'asin. Sama dari kata maksiat, eh, ayo ya, jadi maafa, maafail. Ada kalau tuhid, Wain karena indomasin, sekalipun mereka itu memiliki maksiat-maksiat wasayiatun. Nah, wa min mawataf. Masin Wa sayyadi maktufun kepada ma'asin. Dia marfu. Ya kan? Fa'innahum la yukhalladuna idha dakhaluha. Sungguh mereka tidak tidak abadi di neraka jika mereka masuk. Balahum nihaya bahkan memiliki penghabisan dari masa mereka tinggal di neraka jika memiliki tauhid Sekalipun mereka memiliki maksiat dan keburukan. Salman. Hah? Angel ah, bukan anak ini mengono. Soko. Baik. Balahum nihayatun lahum nihayatun na ilaiwa, ala qadri khatayahum. Mereka memiliki penghabisan, masa penghabisan yang tahuna ilaiwa intahayan tahi Masa yang akan berhenti pada masa pembebasan tadi atas kadar khotoya dosa-dosa mereka. Minhum man tatulu muddatu finna Di antara mereka, alutul tauhid yang harus masuk neraka, diantara antara mereka ada yang tatulu muddatu, tatulu muddatu finnar waktunya panjang di neraka. Wamin minhum man la tatulu muddatu dan di antara mereka ada yang tidak panjang waktu singgahnya di neraka ala hasbi ma'asihim. Nah, tengok di sini disambung dengan domir, maka yaknya keluar. Yaknya kelu, keluar ma'asihim ketika di, tidak ada domirnya ma'asin. Paham itu? Paham dit? Nah, nah itu. <clears throat> Jadi panjang dan pendeknya waktu tinggal di neraka bagi ahlu tauhid jika mereka memiliki maksiat-maksiat sesuai dengan kadar maksiat-maksiat mereka nanti alat ini majrur naatnya maasi karena maasi majrur maka naatnya majrur juga dahulu benar sesuai dengan kadar maksiat yang mereka yang mereka dengan sebab itu masuk neraka Perhatikan itu. Ha. semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertobat dari seluruh maksiat yang pernah kita lewati. Wa ma waraka fi ba'dil usab. Usab ini sama temu mufrad. Aidar usad. Tul itu usad tuh? Hah? Siapa? Sama atau mufrad? Ah, Ridwan. Ah, sama apa? Eh? Sama apa? Taksir. Mufradnya apa? Sama taksir, sama rusak. Tasaro ya taksir, taksiran. Rusak, sama pedot-pedot. Ah, Zakaria. Ayo set, Usop, sama apa tuh? Mufatnya apa? Ah, asal tongkat. Ah, Hasan. Mana Muslim? Bang, eh, Bang Muslim. Bang, Bang Muslim. Ya kan? MC Radio Persada. Nah, Bang Rizky. Eh Bang. Eh? Sumufrad. Ah kamu. Surat. Mufrad. Semuanya mufrad. Antum mufrad. Anta mufrad. Rizki mufrad. Semua jadi mufradat. Ah ukasa. Ah. Satu lagi. Mbak lagi mbak. Eh mbak. Ah, Dulkornen. Mufrad. <laughs> Ayo Pak Imron. Eh? Mufrad beres antara mufrad semua jadi mufradat. Nah. Ayo. Ayo Pak. Eh? Eh? Jamak jamu. Ayo Pak Darmuji apa Darmuji? Usot. Jamak taksir. Mufradnya apa? Eh? Mufradnya apa? Masih ya maksiatun bocor dar-dar tak ketemu mbati preketek. Matekno wong. Wis, wis sarapanku terakhir pamungkas ternyata apa? Podho ae. Nah, Ami Mus'ab asin. Asin kakean Uya. Asin. Nah, jamaknya apa? Sambel tomat. Nah, itu. Asin ramin, koden, Hah? Apa lagi? Apa firman? Eh? Apa? Harta karun? Apa? Asin. zamannya usot. Ramin zamannya rumah. Koden, zamannya kudot. Ya nah, kan? Kan ulo badot. Mosok ora menake kok perlu kutus. Eh. Masa pernah lewati berkali-kali ah zamannya Ustaz, berkali-kali kita lewati. Qadin kudat, ramin rumat, apa lagi? Hah? sekali. siapa sak keranjang tuh. Hah? Ayo tuh. Masa gitu saya nggak bisa jawab. Darmuji pula dar dar sak keranjang. Kebingungan kita. Nah. Kukira pamungkasnya keluar ternyata. Eh. Lalu itu. Mana tadi? Hilang tadi mana tadi? al Ah. Dan apa-apa yang datang terkait dengan ancaman dalam sebagian orang-orang pelaku maksiat. Nah, tentang mereka ini adalah dikobarkan khulud di neraka. Ini adalah khuludun muakkotun. Apa mana muakkot? Siapa bisa jawab? Ayo Ustaz, muakkot sama apa ini? Muakkot ini sama apa? Zakaria. Hah? Isim maf'ul nah itu ahsanta. si maf'ul. Apa maknanya? Tanya sama Muhammad sementara. Itu. Maknanya semen sementara. Nah, khuludun muakkatun kekal yang sementara. Jadi sebagian pelaku maksiat yang mereka dikabarkan oleh Allah, oleh Nas Al-Quran dan Sunnah mereka abadi di neraka adalah kekal yang sementara. Ada kekal itu dua. Khuludun khuludani. Khuludun itu ada dua. Khulud yang mu'abbad ada khulud yang mu'abbad. Mana mutu terdapat selama-lamanya? Ada khulud kekal yang itu sementara kama qala ta'ala fi ayatil furqan sebagaimana Allah taala berfirman tadi antum dengarkan dalam bacaannya imam kita Mus'ab tadi marib Tadi aja dia gitu dibaca. Ya Musa. Ya tak? Nah itu. Tadi ingat tadi. selamat ada dosa ayat ini. Orang pertama. Coba ingat. Paling nggak ada yang ingat. Murid-murid itu tapi nggak paham. Apa yang dibaca? Tadi surat Ma'arif tadi itu. Perkara pertama ini yang dibaca. Walladina yada'una ma'ala ilan akhar. Wala yaqtulun nafsa allati Allah illa bil haqq wala yajnun. ومن يفعل ذلك يلقى سما يضاعف له العذاب يوم القيامah yakhlud fihi muhana. Tadi dapat di, tadi dibaca oleh imam kita salat maghrib tadi rakaat yang pertama. Ingat tadi, Dorman? Ya, enggak ingat. Ya ini. Tadi dibaca itu. Pada dah ingat. Nah. Tadi dibaca oleh Mus'ab. Akhuna Mus'ab, Balanya dan orang mereka yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar dan tidak berzina dan barang siapa yang melakukan itu pasti akan menemui siksaan nah, menemui dosa dia dilipat gandakan bagi dia azabnya nanti pada hari kiamat wa yakhlud fihi dan kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan ini loh kekal apa? Ini kekal muakot, kekal sementara, bukan kekal yang abadi. Mahfum? Ha. Dakarul khulud wa huwa khuludun daimun fi haqqil musyrikin wa khuludun mu'aqadun fi haqqil zunat wal qatala alladziina lam yastahillu dzalik. Allah menyebutkan kekal ya ini kekal yang abadi ini haknya musyrikin dan menyebutkan kekal kekal yang sementara ini adalah haknya para pelaku zina dan para pembunuh yang mereka tidak menghalalkan perkara zina dan pembunuhan tadi. Barifalu, dalika bahkan mereka melakukan itu semuanya di atas jalan kemaksiatan. Mereka mengetahui ini adalah perkara yang haram. Tidak menghalalkannya. Maka dikabarkan dengan kekal dan kekal yang muakkad. Kekal yang sementara. Tapi ini perhatikan. Ini bagi mereka yang nggak bertaubat darinya. Mati, kondisinya belum bertaubat. Mabum. Nggak sempat bertaubat, sudah mati. Bagi yang bertaubat, ini perkaranya lain. Kenapa? Karena Allah dalam menerima taubatnya semua hamba dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Bahkan Allah senang dengan taubatnya hamba. Perhatikan. wakala macam bin al-khulud fi al riba. Fi qatil nafsi kullu khuludun muaqqadun hakiman laysa bi kafir. wakala hal itu tambih. Ha, untuk tambikah, untuk tasbih, za isim isyara. Ha. kita supaya memperhatikan seperti ini juga datang dalam masalah kekal tentang terkait dengan ahlu riba. Murabi murabi dengan Murabi beda. Kalau Murabi mendidik, kalau murabi lin linta. Linta apa? Linta darat. Rentenir. Itu murabi. Kalau Murabi tarbia mendidik. Kalau murabi renter rentenir. Nah, terkait dengan kekalnya orang dikalahkan ahli rentenir dan juga pembunuh dirinya sendiri mati bunuh diri seluruhnya adalah kekal yang dikatakan kekal sementara dalam haknya orang yang bukan kafir wal khulud indal arab khuludani al arab menyebutkan kekal itu dua makna dua kekal dua kekekalan kekekalan yang muakat kekekalan yang abadi khuludun yang yantahi ini kekal apa selama-lamanya layan tahi nggak habis Wada kuludul kufar ini kekalnya orang-orang kufar wa khuludul lahu ayatun bahwa kuludu khuludu ba'dil usod. Nah, dan kekal yang memiliki penghabisan ini adalah kekalnya sebagian pelaku maksiat ba'dil usad. Lianna liqamata tawila katusam khuludan indal arab. Karena tinggal yang lama, panjang ini bisa dinamai dengan kekal menurut orang Arab kama kala syair sebab perkataannya syair ini wa Malik bin Nuwairah Asyair jahiliyah al-ma'ruf ma'ruf wa kana qad adraka al-islam wa aslama wa huwa min qasidatihi allati yasibu biha yawma mukhattab wa huwa yawmun fil jahiliyah kana li bani yarbu ala fikri bani ali ah, ala fikri bani wa'il wa tamamul bait nah yuhulluna ummaran ila ma tagawwaru walaku kuresan khabbaruha fansadu biabna'in hayyin min kabaili malikin wa amri bni yarbu'in akamu fa'akhladu nah kalimatnya adalah di sini faakhladu. Mananya bahwa mereka tinggal lama di sana. Ini kurut yang kekal yang bukan selama-lamanya. Al-maksud annahum kismani. Yang dimaksud ahli kekal adalah dua bagian. Kismun yukhallatun abadal abadi wa humul kufar wa kismun la yukhallatuna illa khuludan mu'abadan lahu nihayatun. Wa humul usatul ladhina takta di jaraimuhum wa ma'asihim takhlidahum yakni tatwilu ma'adhabihim. Tatwila ma'adhabihim bahwasanya ahlul kekal adalah dua bagian. Satu bagian kekal selama-lamanya mereka adalah kufar, bagian yang lain satunya adalah tidak abadi kecuali kekal sementara sementara waktu memiliki pengmasa penghabisan. Mereka adalah pelaku-pelaku maksiat yang jarima mereka, dosa-dosa mereka menuntut mereka, maksiat-maksiat menuntut mereka kekalnya mereka yakni panjangnya siksaan yang mengepung mereka. Bukan selama-lamanya. Keluarnya dari neraka dengan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu dipahami. Ini adalah maksud dari perkara ini. Keluarnya mereka alul maasi di neraka adalah dengan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabiyatul hadis an syafa'a salasa syafa'atin. Dalam hadis ini bahwasnya beliau memiliki memberikan syafaat tiga kali syafaat. Nanti, nanti peluru, ini peluru. Oh, taib kaget aku. Wabil hadis anu syafa syafa syafa salah satu syafa salah satu syafaatin. Wajah fi riwayat ukhra fi sahih anu syafa arba syafaatin arba Yasfa'u fayahudullahu lahu hatta dalam hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat tiga kali syafaat dalam riwayat yang lain yang juga sahih bahwasanya beliau memberikan syafaat empat kali syafaat. Nah, dalam kita tahu ya, dalam sarannya di sana <clears throat> Ibn Abil Izz rahimahullah menyebutkan ada enam syafaat. Tolong dirujuk ke sana. Beliau memberikan syafaat empat kali di sini. Fayahudullahu lahu lahu li nabiyina Muhammad. Hattan. Tapi Allah ini kita bisa besok lagi. Walhamdulillah.